teruskan dalam bahasan yang lalu kemana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegur sebagian ya kalianlah yang akan beruntung kalau berlebihan di beramal berlebihan melampaui batas jadi apa yang diamankan. Jika juga ada sebagian tiga orang yang masuk ke dalam rumah Rasulullah ingin berkenalan dengan mudah kepada Rasulullah bin Sendiri maka oleh para istri telah disebut jawab dengan jawaban bahwa Rasulullah itu ibadah Artinya demikian uh, ibadah Rasulullah yang mereka anggap kalau Rasulullah sudah beramal begitu, apalagi kita. Mereka kemudian kalau begitu, kemudian mengatakan saya tidak akan berhenti berpuasa, puasa terus. Yang lainnya mengatakan kalau begitu saya malam tidak akan tidak akan tidur bangun dan sholat terus. Yang ketiga mengatakan belum begitu saya tidak akan menikah. Ibadah tidak akan menikah selama. Maka Rasulullah SAW mendengar perkataan tersebut lalu kemudian keluar dan mengatakan, dan apakah kalian yang mengatakan demikian? Sebetulnya akulah yang paling takut kepada Allah. Aku adalah manusia yang paling takut saya eh, paling bertakwa akan tapi saya sholat malam waktu kemudian saya juga tidur artinya tidak seluruh sepanjang malam saya sholat malam meskipun Allah menyebutkan sholatnya ini sampai kakinya bengkak Allah menyebutkan kakinya ini sampai bengkak dalam sholat kan tapi Rasulullah tidak sepanjang malam terkadang Rasulullah tidur sampai kemudian baru ketika malam terakhir. Atau tengah malam bangun, kemudian setelah selesai sholat tidur lagi. Nah, terkadang Rasulullah bangun terutama di bulan Ramadan. Rasulullah Ramadan pernah Rasulullah habis isya, Rasulullah keluar, <clears throat> kemudian bukan agak <clears throat> baru dua. Sampai ini mereka hmm, tidak Ini adalah bukan sesuatu yang golongannya golongan Rasulullah orang yang berlebihan di antara sifat kaum kawarin sifatnya kaum kawarin di mereka disifati oleh Rasulullah sholatnya tidak ada yang langkah para sahabat merasa mereka tidak ada apa-apanya baca Qurannya tidak ada apa-apanya mereka disebutkan eh, malam hari sholat yang hari berpuasa dan membaca Al-Quran setiap hari sepanjang hari. Ini mereka banyak membaca Al-Quran. Ini sifatnya kaum waris Dan ternyata ada sifat tersebut ditemukan di zaman Ali bin Abi Thalib. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu itu kaum khawarij yang mereka akhirnya ditumpah oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka berlebih di dalam ibadah mereka memahami agama ini bukan apa yang diinginkan para ulama. Dan demikianlah kaum kuat. Tidak ada satupun di antara mereka tidak ada satupun sama Allah yang sering sama mereka. Bukan kaum Khawarij. Jadi empat kali bin Abi Talib. Dalam hadis yang binasa orang-orang yang bukan muslim. Orang-orang yang ingin melakukan ibadah secara berlebihan justru bakalan binasa. kurang dalam ketaatan, tapi juga tidak berlebih-lebihan dengan melampaui Batasnya adalah sunnah Rasulullah. Tempatnya sebagaimana hadis yang sebelumnya, barang siapa yang membenci sunnahku. Para sahabat ada tiga orang sahabat yang datang, lalu ingin berusaha untuk melakukan ibadah yang lebih. Kita seharusnya lebih banyak dari daripada Rasulullah. Lebih banyak daripada ibadah yang Rasulullah. Akan tetapi ternyata justru itu adalah sesuatu yang tidak lebih baik daripada yang dilakukan Rasulullah. Karena itu puncak ibadah adalah puncak ibadah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah menyebutkan yang terbaik adalah puasa Daud. Puasa Daud. Sehari puasa sehari tidak. Sholat yang terbaik, sholat ibadah malam, karena yang terbaik adalah sholat malam. Maka yang terbaik adalah Nabi Tidur tengah malam, tengah malam tidur. Ini salah satu di antara yang <clears throat> di, dianjurkan tidur itu tidur malam itu adalah yang paling bagus adalah tengah malam. Tidak panjang malam. Ya, kita sampai sebelum subuh atau sampai subuh itu dibagi dua. Kalau seandainya kita hitung antara berbicara <clears throat> berbicara sampai kemudian subuh itu kira-kira sekitar Thank you. sebelum berdiri rokat ke sebelah, dan duduk kemudian salam. Ini terkadang Rasulullah. Nah, mana yang paling bagus di antara tata cara Rasulullah? Semuanya bagus. Tapi kalau saja kita melakukannya sebagaimana lama Rasulullah, ya siapa mayoritas Rasulullah itu seringnya dalam malam itu itulah yang yang aspek untuk kita. Sesekali kita melakukan karena Rasulullah sekali melakukan. Maka ibadah yang terbaik adalah kita mengikuti bagaimana Rasulullah. Kalau Rasulullah sering melakukan itu, maka kita bisa lakukan. Kalau Rasulullah pulang, cara melakukannya ya kita jarang. Rasulullah tidak pernah meninggalkan hal yang bagus, tidak pernah kita Islam tidak pernah meninggalkan Rasulullah meskipun eh, sebelum tidur kita masih khawatir juga bangun, nggak bangun malam, tidak malam. Rasulullah seperti itu. Rasulullah apabila mungkin khawatir tidak bisa bangun capek. Mungkin eh, nanti malam tidak bisa bangun mengganti, sebelum ini masjid. Insya Allah. Ini juga pernah dilakukan Rasulullah. Nah, dulu, baru kalau ternyata di malam hari tempat bangun mengharamkan itu. Ini tata cara seorang supaya e, meningkatkan ibadahnya. Dan hadis yang berikutnya sebutkan bahwa Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda, "Inna dina yusrun." Agama ini agama Islam yang diajarkan Rasulullah adalah agama yang mudah jizrun walam yusyadad dinu illa ghalaba dan tidaklah agama ini di, dianggap berat atau diperberat artinya dilaksanakan seakan-akan agama itu yang dalam melaksanakan agama dengan cara yang berat melebihi yang ditentukan Rasulullah tidaklah agama ini dilakukan dengan berlebihan melebihi batas yang dijalankan Rasulullah illa ghalaba melahirkan akan mengalahkan dirinya. Artinya dia akan kalah, dia akan bisa melaksanakan. Artinya suatu saat apabila seseorang melaksanakan agama ini lebih dia terbuka, Dia akan mencapai batas kejenuhan ataukah eh, e, kesulitan untuk melaksanakan, kesulitan untuk melaksanakannya, dan akan kendor ibadahnya. Ada satu batas ini ditinggalkan yang dulunya tekun ibadah dan berlebihan akhirnya setelah itu meninggalkan eh, meninggalkan agama wajib saja ini sunnah wajib ini terjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasad itu pasar itu. Maka fasad itu dalam agama ini e, berusaha e, seluruh pikirannya sebagus mungkin persiskan dengan Wakalu dekatilah kalau kau tidak bisa menjalankan agama sebagaimana Rasulullah mungkin terlalu berat kalau seandainya kita ini yang sunnah saja. Tidak usah yang lebih lebih dulu. Yang Rasulullah lakukan, laksanakan. Seperti Ini kita sudah kesulitan. Artinya sudah merasa berat. Maka kalau ya minimal eh, mendekati mendekati apa yang dijalankan. Bilangnya kalau biasa atau belum eh, belum menjalankan yang ringan-ringan maksud menjalankan sunnah Rasulullah semuanya tapi kalau kan itu kalau itu berusaha mendekati berusaha mendekati yang jelas wahai saya ini yang bisa dilakukan makanya masjidu itu, qaribu wa dan beritakanlah apa sendiri artinya jangan menjelaskan sama oleh melakukan perbuatan kalau orang baru misalkan e, eh, masuk Islam atau masih e, belum terbiasa dengan beribadah yang benar maka sampaikanlah orang itu punya semangat dalam beribadah itu lebih bijak dan berikanlah e, yang ringan lalu kemudian kalau orang sudah sudah kuat maka sampaikan ini dengan orang es bangun lebih pagi kebiasaan dan yang dilakukan dengan rutin itu lebih baik lebih dicintai lebih disukai oleh Allah daripada ingin sholat rokaat dalam sebuah bulan rokaat langsung di malam hari bulan rokaat setelah itu bulan setelah itu bulan sebagaimana kita banyak di antara kita ini kalau sholat malam itu cuma Ramadan itu pun tidak seluruh Ramadan seluruh Ramadan. Awal-awal Ramadan biasanya juga eh, masjid gak cukup sampai patah terop mungkin. Ada sebagian masjid yang harus pasang terop pelepas musim hujan Ramadan. Karena pembulikan masjid biasanya nggak sholat pun juga pengen apa? Pengen sholat. Nggak pernah sholat berapaan sampai akhirnya saya mengadakan sholat isya dan Eh, dan terawih dan di rumah-rumah kan. Makin apa? Mungkin semangatnya untuk beribadah. Padahal yang namanya sholat jamaah tidak tidak ada di Rasulullah sendiri Sholat jamaah tidak ya tidak ada misalnya sholat jamaah di rumah. Tidak ada contohnya. Rasulullah SAW para orang lagi jangan jangan sholat. Tidak ada namanya sholat tidak di rumah sholat jamaah Baru sekarang ini kemudian orang saking semangatnya eh, kemudian merasa jauh kalau badannya eh, tumpah beludak melakukannya. Lebih baik membeludak daripada mengadakan rumah Lebih baik bikin teror di luar masjid kalau terjadi hujan di kawasan daripada harus apa? Eh, harus <clears throat> di rumah orang <clears throat> Jadi Wafat salam dan berkesempatan Masjidu wa qaribu wa Berpagi-pagilah Dan bersore hari Berusaha untuk Karena eh, di antara sifat orang munafik itu paling benci dengan yang namanya sholat isya. Sholat subuh sama sholat isya. Ini yang paling gak disukai oleh orang munafik waktu itu karena belum ada lampu, lampu itu masih gelap, tidak kelihatan. Orang mau hadir jamaah, orang jamaah, masih tidak, tidak kelihatan, tidak tentara. Kalau tubuh masih gelap, pulang juga masih tidak tentara. Eh, tadi hadir apa enggak? Hadir enggak, hadir tidak. Nah, orang munafik paling tidak isyarat. Jadi kalau sebelum orang mengetahui, hanya orang munafik sifatnya sholat bisa itu paling berjuta. Khawatirnya nanti kalau kita sholatnya sholat maghrib tak bisa tidak usah. Nanti khawatirnya kita lah, yang orang munafik saja. Akan jadinya kita menjaga. Sholat maghrib, sholat bisa itu, sholat subuh. Alhamdulillah sebagian masjid sholat subuhnya banyak lebih banyak daripada sholat yang lain. Ternyata memang karena sholat subuh belum kerja, belum berangkat kerja. Karena sebagian apa orang pulang kerja itu eh, sudah malam baru pulang, terutama di kota besar. Sering sholat subuh paling banyak. Ada sebagian. Alhamdulillah ini masih apa? Masih eh, masih banyak, masih lebih banyak. Tapi banyak di antara yang kebanyakan malam itu sholat subuh paling masjid. Sebagian di antaranya sholat dulu dan sholat asar malah tidak ada orang belajar. Seperti itu. Ya. Seperti nah, kalau yang seperti ini, ya, tidak. Ini juga e, bukan lagi berlebihan dalam ibadah kalau kurang tadi sholat awalnya. Ini termasuk eh, kelompok yang kekurangan. Ya. Wajah itu kalau tinggal setahun maka berarti sudah bisa ditahan. kalau kemudian merasakan oh ternyata berat sholat apa namanya puasa tahun maka sudah kalau begitu saya cocoknya dengan cocoknya itu ringan masyarakat nah itulah kalau begitu ya sudah nggak usah ya, nggak usah puasa yang penting eh, saya bisa ajak dengan komentar ternyata puasa kawan kalau tidak ditahan. Kalau saya waktunya ini ini terbentur. Nanti insya Allah kalau itu akan sampai. Artinya eh, dia akan eh, dicintai oleh Allah SWT. Nah, eh, aspeknya. Hadis yang berikutnya dari Anas Rasulullah saw. Kalau yang berkata, dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masuk masjid Pernah masuk ke masuk masjid Kan Kaida Abdul Menjujud Rasulullah mendapati Di dalam masjid Ada tali Yang terikat Di antara dua tiang kemudian ada tali. Ada ada tali. Ada tali yang diikatkan. Tali Fakala, maka Rasulullah bertanya, Maha dari Rasulullah juga ada yang namanya Zainab. Dan kelihatannya ini yang dimaksudkan. Karena rumahnya dekat dengan apa? Dengan masjid. Rumahnya di Rasulullah itu berjajar di samping masjid. Nah, kalau mereka beribadah pengennya di masjid jadi eh, lebih nyaman mungkin. Nah, akhirnya ditanya kok ada tali ini untuk apa? Untuk talinya Zainab. saya matamat lebih kalau capek, sholat maksudnya. Kalau capek, ini pegangan dengan tali. ini. Eh, diikat begini atau warnanya sempit supaya apa? E, berdirinya tidak tidak capek. Ini apa? Iya, Kandung ini. Habis sholat, kemudian apa? E, memegang tali. ini. Jadi tali ini apa? e, begini, e, tali di antara dua tiang ini. E, sebenarnya di, e, disampaikan ke e, atau ya bisa bersandar sambil berdiri. Ya, salat sambil berdiri. ini salat malam katakan biasanya kemungkinan salat malam. <clears throat> Maka Rasulullah SAW bersabda, halu halu lepaskan, kata Rasul. Rasulullah menyuruh apa? Perlu, di kalau dia, itu masyarakat. Tidak ya, bahwa oleh kalian itu Salat itu kalau masih kuat semangat Kalau lagi semangat tapi e, eh, tidak capek, tidak e, tidak tidak capek itu, maka salat. Hmm. Saya hmm. bacaan yang diterima pada panjang misalkan suratnya. Itu. Setelah mendekati akhir, terjadi ini juga terkadang dilakukan Insya Allah. Sebenarnya agama ini mudah, tidak perlu menjelaskan. Sehingga ada itu. Itu saja. Kalau kau bangun kemudian tidak itu hilang. Kenapa? Fa'inna anakum. Karena sebelumnya salah seorang yang berkaya. Jika kalau wabunanya, kalau sholat dalam keadaan ngantuk, lama keadaan ngantuk, layak dia bisa jadi tidak tahu. La'alamu yakubu mungkin dia itu sebenarnya maunya istighfar, maunya istighfar, tapi dalam keadaan itu bisa jadi mencela dirinya. Eh, malah itu bacaannya lah eh, terheret-heret atau kan tertinggal terlungkut sampai orang itu kalau terlungkut bisa jadi bacaannya jadi malah maknanya berubah eh, bukan istighfar tapi malah mencela dirinya orang kalau ngatur sudah nggak terkontrol. Ucapannya terkadang eh, tidak terkontrol. Kalau kalau yaitu dengan kalau eh, kemudian terbawa terkacau terbawa. Pada saat dia membaca salah salah salah salah. Mungkin bisa jadi malah bacaannya bukan memuji Allah tapi mencela Allah Subhanahu. Karena menjaga yang seperti ini eh, orang tidak perlu berjumpa mengatur diri. Allah SWT Karim, Rahim. Tidak akan eh, Allah SWT membuat ya, mampu. Dalam hadis yang selanjutnya, dia berkata rahmatullah anhu, Rasulullah anhu mengatakan, Kuntu usalli wa Saya itu sholat sama Allah itu tegas. Ya kalau jadi imam, kalau jadi imam itu tegas sholat tapi Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tidak terlalu pendek, terlalu tapi tegas. Demikian juga khutbah Rasulullah. Tidak terlalu pendek tadi, tapi juga tidak terlalu tidak terlalu panjang. Jika membosankan, hingga membosankan. Ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi <clears throat> ini contohnya, contoh Rasulullah Sallam. Uswatun Hasanah. Rasulullah itu adalah teladan yang eh, yang baik bagi orang yang beriman dan hari. <clears throat> Nah, nah satu ketika ada peristiwa yang disebutkan di sini, yang satunya eh, dari Wahab mempersaudarakan. baik Salman wa Abi Darda antara Salman al Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda dipersaudarakan oleh Rasulullah. Sama-sama sahabat. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan sahabat muhajirin dan Satu sahabat muhajirin disaudarakan